Kita dapati kitab-kitab dalam fiqh dakwah, pembahasan tentang dakwah, kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama tentang uh, jihad, cekhul jihad antara lain yang terkenal ialah Kitabul Jihad karya Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah Abdullah bin Al-Mubarak ini adalah imam dari kalangan tabi'it tabi'in Di sana dibentangkan pembahasan masalah masalah fiqh dakwah dan fiqh jihad tersebut. Wa hakakal ihsanu Demikianlah ihsan itu harus pula prinsip ihsan wajib ayakuna fil wala'i wal bara wajib dilakukan di dalam perkara al-wala wal bara perkara loyalitas kesetiaan dan bara kecintaan kepada eh, dan bara yaitu antipati kebencian kepada musuh-musuh Allah yani man alaika wa man yajibu alaika an tu'adihi yaitu dalam perkara man yajibu alaika antu tuwalihi siapakah yang wajib atasmu untuk engkau mencintainya bersetia dengannya wa man yajibu alaika an tu'adihi dan siapakah yang wajib atasmu untuk engkau musuhi dia ini bab al-wala wal bara. Wa hadzal ruknu min arkanid din. Perkara ini, perkara al-wala wal bara ini adalah salah satu rukun salah satu dasar daripada dasar-dasar agama. Nafsu alaihil Quranul Karim yang telah disebutkan tentang ini oleh Al-Quran yang mulia ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة dan juga disebutkan perkara al-wala wal bara ini sebagai rukun agama di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi yang suci وفي القرآن الكريم قال الله عز وجل kita dapati di dalam Al-Quran yang mulia kita dapati firman Allah Azza wa Jalla yang maha agung dan maha mulia A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri, yu'aduna man haddallaha wa rasulah tidak akan kau dapati satu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat tidak mungkin orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat itu yuadun saling mengasihi dengan orang-orang yang mem, yang memerangi Allah dan Rasulnya. Mustahil orang yang beriman itu saling menyinta dengan Allah dan Rasulnya, e, saling menyinta dengan musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Eh? Sudah kelewatan maksudnya? Sudah dibahas. Halaman berapa? Hah? 191 Masya Allah Iya Kemudian kita telah mengerti bahwa al walak wal baro itu adalah prinsip agama dari prinsip-prinsip agama. <clears throat> Maka uh, dalam halaman 190 kita lihat omongan Ibn Abbas dalam hal ini uh, radhiyallahu anhuma dua apa dua baris terakhir bagian atas bukan bagian footnote wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya halaman 90 190 al hubbu fillah yang dimaksud al wala wal bara itu ialah cinta karena Allah wal bughdu fillah dan benci karena Allah wal mualatu fillah dan bersetia berloyalitas karena Allah wal muadatu fillah dan saling memusuhi karena Allah juga bainama tunalu ولاية bidalika maka sungguhnya dengan cinta karena Allah benci karena Allah dengan bersetia karena Allah dan antipati karena Allah tunalu akan dicapai dengan itu wilayatullah kecintaan Allah. Allah akan mencintai hambanya yang telah berhasil melengkapi dirinya dengan al-wala wal barok tersebut dengan cinta dan benci karena Allah. Walan yajidu abdun ta'mal imani dan tidak mungkin seorang hamba itu akan mendapati manisnya iman wa in katurat salatu wa saumu walaupun salat dan puasanya banyak hatta yakuna kadalika sampai dia betul-betul cinta karena Allah benci karena Allah membenci siapa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya mencintai siapa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau dia sudah mempunyai perasaan seperti itu, cinta dan bencinya, barulah dia akan merasakan ta'mal iman, manisnya iman. Siapa yang tidak mempunyai perasaan cinta dan benci karena Allah, dia tidak akan Rasakan manisnya iman walaupun sholatnya banyak, puasanya banyak. Ya. Qala wa inna ammatal muakhatin nasi al ala dunia. Selanjutnya Ibn Abbas menyatakan dan sungguhnya keumuman muakhatin nasi yom persaudaraan manusia pada hari ini ialah untuk kepentingan dunia untuk kepentingan materi materi atau kepentingan-kepentingan duniawi lainnya jadi adalah persaudaraannya itu karena ada keperluan keperluan dunia nah, sekarang pada hari ini yaitu zamannya Ibn Abbas orang bersaudara adalah karena dunia nah kalau zaman Ibn Abbas seperti itu zaman kita bagaimana yang tidak tahu sudah tentu lebih parah lagi padahal zaman Ibn Abbas zaman zaman kemuliaan zaman keemasan keemasan Islam wala yajdi anhum dalika syai'a dan tidak akan tidak akan merasakan um, mereka tidak akan merasakan sedikit pun daripada cin, apa daripada manisnya iman karena sudah latar belakang cinta dan bencinya itu semata-mata karena kepentingan dunia. Qalaha wa huwa fi asrin nubuah. Hal ini diucapkan oleh Ibn Abbas dalam keadaan Ibn Abbas di masa masih bayang-bayang barokah uh, hidupnya Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bi asrina hada? Lalu kata Syekh Zaid, bagaimana pula di, di masa kita sekarang ini? Orang berkepentingan semata-mata kepada dunia dalam segala perkara sampai pun dalam masalah dakwah sandarannya ialah kepentingan dunia cinta dan benci karena dunia kalau tersinggung masalah dunia maka berapi-api dia kemarahannya tapi kalau masalah agama yang direndahkan dia merasa biasa dan tidak peduli Nah ini kenyataan yang ada. Lakin lillahi azza wa jalla ibadan dukuran wa inadan fi ardillah. Akan tetapi Allah mempunyai ibadan hamba-hamba. Dukuran wa inadan baik lelaki maupun perempuan. Fi ardillahi di bumi Allah yutabbiquna qaidatal wala wal bara yang mereka itu menerapkan qaidah al wala wal bara ini tadi cinta karena Allah benci karena Allah kama ja'at bihan nususu sebagaimana yang telah diberitakan hal ini oleh nas-nas Al-Qur'an Sunnah bima dalat alaihi hadhihi nusus dengan apa yang ditunjukkan pengertiannya oleh dalil-dalil tersebut wa wafaan bima rasamallahu laha fi kitabihal munazzal wa ala lisani rasulihi al mursal kaum yang menerapkan kaidah al wala wal menerapkan dengan apa yang Allah gariskan dalam kaidah tersebut di kitab yang Munazzal dalam kitab kitab Allah yang diturunkan wa ala lisani rasulihil mursal dan melalui lisan rasulnya yang diutus kaum tersebut bukan cinta karena Allah, benci karena Allah. Kaum ini akan terus ada sampai hari kiamat. Antara lain diberitakan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat ke-54. Allah berfirman, A'udhu billahi al rajim min hamzihi wa nafdihi wa nafqih. Ya ayyuhalladzina amanu mayartadda minkum an dinihi Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafu laumata la'in Hai orang-orang yang beriman siapa dari kalian yang murtad dari agamanya maka Allah akan datangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Mereka ini kaum tersebut akhlaknya ialah adillatin alal mu'minin bertawadu rendah hati di hadapan kaum mukminin dan Aizatin alal kafirin sangat gagah perkasa di hadapan orang-orang kafir. Jadi kaum yang mempunyai sikap al-wala wal bara fillah. Kalau terhadap kaum mukminin dia sangat besar walaknya, loyalitasnya dan kesetiaannya dan kecintaannya. Sehingga di hadapan kaum mukminin mereka ini tawadhu sikapnya karena wala karena loyalitas itu tadi di hadapan orang-orang kafir mereka bersikap aizza yaitu gagah perkasa bahkan betul-betul membusungkan dada di hadapan orang kafir. Karena mereka ini sangat barok, sangat antipati terhadap orang kafir dan kekafiran. Mereka ini yujahiduna fi sabilillah. Sikap al walak wal baroknya yang total yang sempurna pada mereka ini ialah mereka suka berjihad di jalan Allah sepanjang hidup mereka. Walayakafu mata lain dan tidak peduli, tidak takut cercaan si pencerca. Siapapun yang ngomong silakan ngomong sampai dobol mulutnya, sampai jebol mulutnya silakan ngomong. Kalau saya yakin dengan ilmu, oh ini adalah benar persetan dengan omongan manusia. Siapapun yang ngomong silakan ngomong. Anda ngomong saya beramal. Saya beramal dengan apa yang saya yakini dan keyakinan saya itu dibangun di atas dasar ilmu tidak mungkin bisa digugurkan keyakinan saya ini kecuali dengan ilmu pula bila dibantah dengan ilmu pula baru saya akan merujuk kepada ilmu kalau memang ada bantahannya tapi kalau cuma ngomong dengan jasimakian ya, cercaan Nah, biar anjing menggonggong kafilah tetap berlalu Nah, mereka tidak takut cercahan si pencerca di dalam menjalankan segala amalan yang diikhlaskan untuk Allah dan dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini kaum yang dinaskan oleh Allah bahwa akan terus muncul di umat ini kaum yang menerapkan kaidah al-wala wal bara ini dengan sempurna. Ya. Juga dinaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah atau dalam riwayat sebutkan la, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna halal haqqi ila yaumil qiyamah. Eh? bahwa enggak yang riwayat ini, yang pakai lafat ini, yang pakai lafat yuqatilun dalam riwayat Muslim. Yaitu tidak akan hilang dari umatku, sekelompok dari umatku orang-orang yang yuqatilun berperang alal haqqi di atas kebenaran ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat dalam riwayat lain yuqatilun alal haqqi la yadurrum man khalafahum berperang di atas kebenaran tidak akan merugikan mereka siapapun yang menyelisihi mereka tidak peduli dengan siapapun yang menyelisih mereka. Mereka ini terus-menerus di medan perang dalam menghadapi kufar, menghadapi segala musuh-musuh agama. Ah, di mana dalam riwayat lain sebutkan mereka ini dohirina alal haqqi selalu memenangkan al-haq memenangkan kebenaran nah kaum-kaum yang demikian ini dinaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis sahih bahwa mereka itu betul-betul mempunyai sikap al-wala wal bara yang sempurna sehingga mereka uh, keberadaan mereka itu dikatakan akan terus berlangsung sampai menjelang kiamat sampai dekat hari kiamat keberadaan kaum yang menerapkan prinsip al-wala wal bara yang demikian itu ya jadi uh, kita bersyukur kepada Allah tetap saja di dunia ini ada kaum yang menerapkan prinsip prinsip al-wala wal bara prinsip-prinsip agama ya, sampai hari kiamat wa min huna dari sinilah wajib buktul kafirin wal musyrikin wajib untuk kita membenci orang kafir dan membenci kaum musyrikin kami kamilah dengan kebencian yang sempurna nggak boleh setengah-setengah meskipun orang kafir itu baik dohirnya baik dohirnya tetapi dibalik kebaikan itu mereka adalah orang yang dalam kategori musuh Allah. Bagaimana kalau musuh Allah itu berbuat baik kepada kita? Padahal yang kita cintai adalah Allah. Apakah rela kita bercinta, berkasih sayang dengan musuh Allah, dengan orang yang dibenci oleh Allah. Padahal kita mengaku cinta kepada Allah. Bohong. Ya. Liannahum a'da'ullah wa a'da'u rasulih wa a'da'ul mu'minin. Karena orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin itu adalah musuh-musuh Allah musuh-musuh rasulnya, musuh-musuh kaum mukminin. Walaupun menampakkan sikap-sikap baik, bertetangga baik, ber, eh, bergaul dengan cara baik, menjadi bawahan yang baik, menjadi atasan yang baik si kafir namun karena dia itu kafir, dia telah menempatkan dirinya sebagai musuh Allah dan musuh Rasulnya. Ya, bagaimana kita bisa menganggap dia baik sementara kalau dia di di majelis sesama kafirnya mencaci maki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam eh, dan menganggap demikian rendahnya Al-Quran eh, mustahil yang demikian itu adalah baik walaupun baik di satu sisi tetapi hakikat semua itu ialah sikap dia kepada Allah dan Rasulnya kalau sikap dia kepada Allah dan Rasulnya itu menunjukkan permusuhan dan kebencian, maka sebaik apapun dia, sesungguhnya hakikatnya orang demikian ini adalah musuh dan penjahat harus disikapi sebagai musuh. Ya, maka wajib membenci mereka orang kufar ini dengan kebencian yang sempurna wajib membenci kaum musyrikin dengan kebencian yang sempurna wa wajaba aidan bughdul munharifina an manhajis salaf dan wajib pula untuk membenci orang-orang yang menyimpang dari manhaj salaf orang-orang yang menyimpang dari cara pengamalan dan pemahaman salafus saleh salaf yang dimaksud sini ialah as-salafus saleh yaitu para sahabat para tabi'in para tabi'at tabi'in para a'immah ahli hadith kalau ada orang yang menyimpang dari itu, maka harus orang tersebut disikapi dengan sikap benci. Maka dari itu, dalam rangka menyelamatkan dia dari kebencian kita, kita dakwai dia untuk keluar dari jalan hidup yang menyimpang dari salaf itu. Kita ajak dia untuk bermanhaj salaf. Untuk kemudian menjadi kekasih kita atau orang yang kita kasihi, kita cintai. Kadang-kadang orang menyimpang dari manhaj salaf karena memang tidak mengerti apa itu salaf. Nah, ini jahil harus diberi ilmu. Karena orang jahil itu mempunyai hak untuk diajari ilmu oleh orang yang mengerti. Ya. Tapi ada pula orang yang menyimpang dari manhaj salaf karena benci kepada manhaj salaf. Dia tahu manhaj salaf itu, tapi dia tidak suka dengan menganggap bahwa zaman sekarang ini sudah kada luar sah manhaj salaf itu tidak bisa diterapkan seperti omongannya Dr. Yusuf Kardawi di dalam buku-buku karangannya di mana Yusuf Qardawi selalu mengesankan bahwa oh, kondisi sekarang itu adalah kondisi yang sudah berubah. Kalau dulu masih perlu dibicarakan tentang apakah Al-Quran kalamullah atau makhluk. Kalau dulu dibicarakan siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Maka sekarang sudah tidak perlu lagi dibicarakan itu katanya. Sekarang perlu dibicarakan tentang kafirnya orang yang menentang adanya Allah. Ate, yakni orang ateis. Nah, ini adalah betul-betul sudah mengerti salaf tetapi membenci manhaj salaf itu dengan alasan sudah tidak diperlukan lagi zaman sekarang orang-orang ini menganggap bahwa dakwah Islamiah sekarang ini hendaknya jangan membincangkan tentang tauhid al-asma wa sifat. Jangan bicara tentang syirik dan tauhid. Karena kondisi dan situasi yang ada itu menghendaki untuk kita berbicara sesuatu yang membawa kepada persatuan dan kesatuan umat Islam menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam jadi tidak perlu kita bicara tentang tauhid syirik kalau dikhawatirkan berbicara masalah ini membuat sebab perpecahan umat katanya ini omongan orang yang menganggap bahwa manhaj salat itu sudah tidak berlaku di zaman ini. Nah, nah kalau sudah seperti ini, orang yang berilmu tetapi membenci manhaj salaf itu, tetapi meremehkan merendahkan manhaj salaf itu, maka wajib kita membenci orang yang demikian. Ini adalah tipe ahlul bid'ah yang menyatakan permusuhan kepada sunnah sunnah Nabi dan sunnah para salafus salih. ya maka wajib untuk kita memusuhi orang yang demikian itu dan menyatakan secara lisan dan juga menyatakan dengan per maka uh, dikatakan di sini bahwa jabaidan bughdal munharifina an manhaj salaf wajib untuk membenci orang yang menyimpang dari manhaj salaf biqadri bu'dihim anil haqqi wa tamassukihim bil batili sesuai dengan kadar sejauh mana mereka itu dari al-haq sesuai dengan kadar jauhnya mereka dari al-haq dan sesuai dengan kadar tamasukin sikap mereka dalam berpegang dengan al-batil maka semakin dia berpegang dengan al-batil semakin harus dimusuhi walaupun muslim muslim tetapi mengikuti hawa nafsu mengikuti penyimpangan dari as-sunnah maka ini harus dimusuhi Hah? muslim tetapi jauh dari Manhajis salaf bahkan bukan saja jauh dari manhajis salaf bahkan benci kepada manhajis salaf ini juga harus dimusuhi wa um fi zalika darajatun dari orang-orang ini yang menyimpang dari manhaj salaf ini ada beberapa derajat منهم اهل البدع وما أشنعها dari mereka itu ada yang menyimpang dari manhaj salaf itu ada dari kalangan ahlul bidah ahlul bid'ah wa ma asna'aha betapa jeleknya mereka ini ahlul bidah ini wa yakfi cukuplah tentang jeleknya betapa jeleknya ahlul bidah ini ahlul bidah yaitu ahlul ahwa orang yang mengikuti hawa nafsu di dalam beragama sehingga dengan itu dia uh, sengaja menyimpang dari as-sunnah dari al-haq wa yakfi anna nabiya sallallahu alaihi wasallam qala fi haqqiha cukuplah menggambarkan betapa jeleknya bid'ah itu dan betapa jeleknya ahli bid'ah itu dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bid'ah tersebut. Beliau bersabda, "Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Semua yang muhdatsah, semua yang dia dadakan baru adalah bid'ah. Semua yang diadakan baru dalam agama adalah bid'ah. Yang dikatakan baru ialah yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau. Itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan semua bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar dan semua yang sesat itu di neraka. Yang dimaksud kullu dolalatin binar semua yang sesat itu di neraka ai sahibuha yakni pelakunya, pelaku kesesatan. Wa huwa hukmun amun. Dan ini adalah hukum yang yang meliputi semuanya yusmilu jamihal bidai meliputi segenap bid'ah baik bid'ah al ihtiqadiyah baik bid'ah dalam perkara ihtiqad perkara keyakinan wal qauliyata maupun bid'ah dalam perkara perkataan wal fi'liyata wal amaliyata juga bid'ah dalam perkara perbuatan dan amalan semua bid'ah itu sesat baik dalam bentuk keyakinan maupun dalam bentuk amalan zahir perkataan zahir kalau itu beda maka itu sesat. Dan siapa yang menempuh jalan tersebut dia akan terjatuh ke api neraka. Wa mawqifu ahli sunnati wal jamaati maka sikap ahli sunnah wal jamaah wa fi muqaddimatihim ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang lebih paling depan dalam hal ini ialah paling depan dari ahli sunnah ialah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli bidah sikap mereka terhadap ahli bidah alladzina harafu an khattil khatti ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanu wa ma kanu alaih yaitu ahlul bidah itu ialah orang yang menyimpang dari khatti garis hidup atau jalan hidup para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyimpang dari makan alaih menyimpang dari apa yang mereka para sahabat itu berjalan di atasnya sikap ahli sunnah terhadap orang yang menyimpang demikian al-bughdu lahum itu ialah membenci mereka menunjukkan sikap benci kepada ahli bidah wa tahdhiru minhum dan menyatakan tahdir terhadap mereka. Tahdir yaitu memperingatkan umat dari kesesatan bid'ah tersebut. Memperingatkan umat dari individu yang membawa kesesatan itu. Jadi memperingatkan umat dari ajaran-ajaran sesat maupun juga takdir itu memperingatkan umat dari individu atau sosok-sosok yang membawa ajaran yang sesat tersebut itu takdir ya at-tahdir ini uh, adalah merupakan tanggung jawab seorang dai yang berdakwah ke jalan Allah. Tanggung jawabnya ialah ketika melihat umat terancam oleh seseorang yang membawa pemikiran sesat, maka segera dia melakukan tanggung jawabnya itu. Atau uh, dengan takdir atau ketika dia dapati tersebarnya di kalangan umat pemahaman sesat maka juga dia harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai dai ilallah untuk mentahdir ajaran yang sesat itu memperingatkan umat dari bahaya ajaran yang sesat itu tahdir itu dilakukan dalam rangka beragama. Karena dilakukan dalam rangka beragama, maka harus dengan tuntunan agama, bukan dengan hawa nafsu. Ya. At-tahdir itu dilakukan dalam rangka beragama. Maka harus dilakukan padanya sebagaimana harus dilakukan dalam agama yaitu apa harus dilakukan padanya ikhlas untuk Allah tahdir itu harus dilakukan dalam rangka ikhlas untuk Allah tidak dalam rangka kepentingan hawa nafsu masing-masing tetapi betul-betul karena Allah Kedua, tahdir itu sebagaimana syarat diterimanya ibadah yang lainnya harus dilakukan dengan ittiba, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kalau tahdir itu tidak dalam rangka ikhlas untuk Allah dan tidak mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah tidak ada lain kecuali sebagai sikap mengekor hawa nafsu tetapi dikasih label tahdir dalam rangka tahdir. Namun dalam rangka mengekor kemauan hawa nafsu. Dan ini akan menjadi fitnah besar di kalangan umat Islam. Apalagi kalau tahdir itu dalam rangka hawa nafsu hizbiyah, hawa nafsu golongan, mengelompokkan umat dengan kemauan nafsu si pimpinannya atau gurunya. Ya. Tidak dalam rangka tanggung jawab dia sebagai dahi ilallah untuk menyelamatkan uh, umat. Tidak dalam rangka tanggung jawab sebagai dahi ilallah untuk menyelamatkan umat tetapi dalam rangka untuk menjaga grupnya, pengikutnya supaya jangan lari dari dia karena takut nanti kalau pengikutnya lari nggak payu nanti dia nah, karena dorongan nggak laku ini tadi akhirnya si ustadz ini membuat tahdir terhadap siapa saja yang berbahaya terhadap kepentingan dirinya. Ha? Nah ini model tahdir hizbiyah. Menjaga grupnya, menjaga gengnya. Kalau yang demikian tahdir pimpinan geng namanya. Pimpinan grup. Ha? Pimpinan gerombolan bahasa Arabnya pimpinan gerombolan itu pimpinan hizib atau kelompok hizbiyah ya bahasa Indonesia-nya pimpinan gerombolan nah kalau takdir yang dilakukan dengan hawa nafsu semacam itu tidak ada syarat dua ini yaitu apa tadi ikhlas untuk Allah semata dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dilakukan dengan tuntunan Nabi. Bagaimana tuntunan Nabi dalam tahdir itu telah diterangkan oleh para ulama Ridwanullah alaihi majma'in yang paling terkenal, paling masyhur dalam hal dalil adanya tahdir itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah riwayat Kaab bin Malik dalam Bukhari Muslim di mana Kaab bin Malik dan dua orang temannya bertiga itu tidak ikut berangkat perang perang Tabuk Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pulang dengan rombongan beliau sampai ke Madinah dari perang Tabuk, Kaab bin Malik dan dua orang temannya itu datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ketika ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa kamu tidak berangkat perang Ka'ab bin Malik dan dua orang temannya ini dari sahabat Nabi menyatakan kami tidak punya alasan apa-apa ya Rasulullah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentahdir tiga orang ini. Umat dilarang berbicara dengan tiga orang ini. Salamnya tiga orang ini tidak dijawab tidak diucapkan salam kepadanya sampai berlangsung 50 hari 50 malam 10 hari terakhir menjelang berakhirnya masa pengucilan tersebut itu sempat juga Rasulullah SAW memerintahkan para istri ketiga orang ini untuk menjauh dari suaminya. Jadi Rasulullah SAW melakukan tahdir tersebut terhadap Ka'ab bin Malik dan teman-temannya karena tidak berangkat perang itu setelah menangani ketiganya. Kenapa kamu tidak berangkat perang? Alasannya apa? Ketiganya menjawab, saya nggak punya alasan ya Rasulullah. Jujur, memang nggak punya alasan. Maka diterapkanlah tahdir ini. Tindakan Rasulullah ini menunjukkan apa? Bahwa tahdir itu mulai dijalankan setelah adanya proses tabayyun dan tatabut. Memastikan pelanggaran seseorang. Kenapa dia melanggar? Kenapa dia menyimpang dari manhaj salaf? Dengan adanya proses tabayyun dan tasabbut yaitu Rasulullah tanya kepada Ka'ab bin Malik tadi. Hah? Dan Rasulullah minta saksi dari para sahabat Nabi Siapa Kaab bin Malik dan teman-temannya ini? Yang satu bilang dia orang munafik ya Rasulullah. Yang satu bilang, Wallahi ya Rasulullah, dia adalah orang yang kami ketahui. Orang yang sangat semangat ibadahnya dan ketaatannya kepada engkau. Jadi antara al-jarah wa ta'dil. Ada yang menjarahnya, yang mencercanya, ada yang mentadilnya, memujinya. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih cenderung kepada mereka yang memuji tiga orang tersebut daripada yang menuduh mereka munafik. Tetapi Rasulullah takut jangan-jangan mereka ini adalah orang munafik maka Rasulullah putuskan untuk ditahdir orang ini setelah ternyata menanyai ketiganya ketiganya tidak punya alasan apa-apa untuk tidak berangkat perang ya tambah tambah repot lagi sudah tidak ada lagi yang menghalangi untuk terjadinya tahdir itu sudah dilakukan tabayun dan tersebut langsung oleh Rasulullah kepada orang tersebut dan ternyata orang yang kayak gitu tidak punya alasan takdir jatuh berlangsung terus sampai 50 hari 50 malam pemboikotan total kepada orang tersebut ya dan kemudian ternyata pada hari ke-51 dari peristiwa tahdir Rasulullah itu terhadap tiga orang ini turun ayat yang memberi memberitahu bahwa Allah mengampuni dan menerima tobat ketiga orang tersebut. tobat orang itu maka Allah mengampuni mereka. Nah, segera ayat ini disampaikan kepada tiga orang itu dan segera Rasulullah SAW mengumumkan kepada umat pencabutan tahdir tersebut. Dari sunnah Nabi ini menunjukkan pula hukum bahwa tahdir itu berlangsung selama orang itu menyimpang dari manhaj salaf dari sunnah ya selama orang itu berbuat bid'ah atau menyimpang dari manhaj salaf jadi semata-mata tahdir itu berkenaan dengan kepentingan agama 100% ya, kepentingan yang dimaukan oleh Allah. Nah, sehingga selama orang itu demikian, maka takdir itu terus berlangsung. Begitu ternyata ada keputusan dari Allah, ketiga orang ini ternyata bukan munafikin, ketiga orang ini diterima taubatnya atas kesalahan mereka tidak berangkat perang, tanpa alasan syar'i maka Rasulullah mencabut tahdirnya demikian pula tahdir terhadap orang yang menyimpang dari manhaj salaf begitu orang tersebut menunjukkan taubatnya rujuk kepada al-haq maka tentu tahdir itu pun dicabut dan diumumkan kepada umat. Dan berakhirlah segala sikap kebencian kepada orang yang ditakdir itu. Subhanallah. Berubah dalam sesaat. Ketika dibuktikan memang orang ini telah tobat, berubah langsung. Karena memang cinta dan benci karena Allah cintanya karena Allah benci karena Allah ya nah ada dari perlakuan Rasulullah ini tidak ada tahdir itu karena grup, karena golongan, karena kelompok tidak ada Hah? dan tidak ada pula sunnahnya dalam perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu uh, untuk mengajak berunding dengan pihak yang ditahdir, melakukan perundingan damai, islah, tidak ada. Tidak ada runding-rundingan. Selama dia menyimpang, tahdir dan terus berlangsung sampai dia taubat kembali. Ya, tidak ada perundingan. Ayo, saya mau mencabut tahzir, tapi yang penting bagaimana kita berunding dulu. Waduh, kok berunding? Itu namanya tahdir partai politik namanya. Tahdir demokratisme demi kepentingan partai. Dalam bahasa Arab partai itu hizib. Demi kepentingan hizib. Oh, ditahdir kok terus kemudian diajak berunding yang ditahdir. Nah ini tidak ada. Yang ada itu ialah memberi nasihat. Kau rujuk kembali kepada al-haq taubat dari perbuatan Cepat, sebelum kau mati. Selama kau masih seperti ini tidak bisa kita akan bertemu dengan kau seperti itu. Nah, ini takdir yang sunni. Ya, betul-betul walaknya itu sempurna untuk Allah dan Rasulnya. Tidak untuk kepentingan kepentingan lain. wal baro'atu min soni'ihim juga adanya baroah dari menyatakan baroah berlepas diri dari perbuatan mereka mereka yang menyimpang dari manhaj salaf kama fi kisati Abdullah bin Umar sebagaimana hal ini disebutkan dalam kisahnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Abdullah bin Umar bin Khattab lama syaka ilaihi jama'atun ketika mengadu kepadanya satu jamaah biannahum sami'u qauman yaquluna la qadar mereka mengadu kepada Umar eh, kepada Abdullah bin Umar bin Khattab bahwa mereka mendengar adanya satu kaum yang berpendapat mengatakan la qadar, tidak ada takdir yaitu kaum Qadariyah. Qadariyah ini menyatakan Qadariyah ini aliran sesat yang menyatakan la qadar, tidak ada takdir.